kotilnya nah, yang ini loh yang itu yang pendapat pertama ini sebenarnya berbicara sebenarnya menggunakan berbicara itu yang pendapat kedua yang mana ini kelewatan atau gimana oh kelewatan itu. jadi gimana? jadi dalam masalah apakah wasail dakwah itu tauqifiyah atau bukan itu adalah dua pendapat ulama kata dia dalam al-muasirin ulama zaman sekarang yang pertama pendapatnya adalah bahwa wasail dakwah tauqifiyah. Ya kan? Bahkan ya bukan. Yang pertama wasail dakwah ijtihadiyah. Yang pertama pendapat, ulama pertama pendapat bahwa wasail dakwah ijtihadiyah. Dan pendapat yang pertama ini pecah menjadi dua belah. Mereka berpendapat ijtihadiyah. Yang pertama ijtihadiyah tanpa batas. Ijtihadiyah tanpa batas. Segala cara dihalalkan sekalipun ada larangannya. Seperti yang dia tadi. Ada larangannya enggak? Ada kan? Isbal ada larangan, tapi dipakai juga. Yang kedua, pendapat yang yang mencari yang kedua, dia istihadiyah juga boleh melakukan apa saja selama tidak ada larangan. Contohnya maulid tadi digunakan untuk sarana dakwah. Tidak ada larangannya. Maulid saja kan tidak ada kan? Nah, dianggap mereka itu adalah masalah. Padahal masalah al-musalah itu harus ada syarat syarat Di antaranya ada landasannya dari sunnah dan sunnah. Contohnya mengumpulkan musa itu boleh. Tapi boleh tapi itu tidak ada landasannya, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada anjuran, tidak ada apa sama sekali syarat-syarat itu. Padahal mencintai Rasulullah itu dari dahulu sudah ada sampai sekarang. Ya, Beda nah, Bedanya apa dengan mengumpulkan usaha tidak ada di zaman Nabi. Ada sesudahnya kenapa? Nabi ada perintah untuk menulis. Ada anjuran dari Quran juga bahwa Allah yang mengumpulkannya. Berarti sebenarnya bukan usaha di satu tempat. Cuma di zaman Nabi karena ada sebab-sebab belum bisa di satu disatukan. Ya, nah, itu penjelasan dari kita. Ya, nggak kelewatan. Yang satunya, apa ya? Apa itu? Maksud dakwah atau ya Yang pertama sejarah, yang kedua atau Ya. Kita baru menjelaskan yang pertama aja baru. Yang kedua kan belum tentu belum selesai. Betul belum ada. Iya belum ada, tapi sebenarnya kan sudah sampai sebenarnya Walaupun belum dikhususkan, karena Syekh tadi langsung membantah. Tadi kan langsung membantah dua pendapat dari tafsir tadi dibantahnya dari situ kita sudah paham sebenarnya pendapat yang hak itu adalah wasail dakwah tauhidiyah. Nah yang tadi itu sudah dibantah. Berarti kalau itu sudah terbantah tinggal satu lagi yaitu tauhidiyah. Nah itu kan sama tadi ini perkataan yang demikian. Kemudian penjelasan-penjelasan yang lainnya bahwa apa yang telah cukup bagi sahabat itu cukup juga bagi kita dalam perkara. Ya. dalam melaksanakan jauh jawab tapi lalu dipakai seperti pakai anaknya mereka ditarik-tarik karet atau dia pakai tarik-tarik nah semacam itu terus pada waktu pergi sama mbaknya misalnya diajak dipilihkan jilbab yang sesuai yang kecil dan semacam itu belum nanti nanti misalnya istri kita waktu kita pergi beri tekanan-tekanan Iya. Dan nenek itu kita dan keluarga bagaimana? Emang menguji menguji apa tidak boleh? Perempuan? Tidak tahu ya. Boleh di tempat boleh perempuan. Dulu sama-sama perempuan mereka memang di tempat rambutnya. Bahkan ketika memandikan jenazah perempuan kan ada aturan untuk di tempat juga. Oh iya. Tidak apa-apa. Ya. Nah misalnya ini maksud satu nah, kita kalau di rumah neneknya nanti dibawa pergi karena tak jilbab. di ya. ya nggak apa-apa dia ada kecil kalau

Nah, jadi sikap kita di situ jangan terlalu berlebihan. Tapi apa? Itu perkara yang dibolehkan dalam syar'i. Kalau kita paksakan, pasti akan menimbulkan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik dalam dakwah kita di tengah keluarga juga. Maksudnya kita tidak mengizinkan karena kita lagi di ini nanti. waktu itu apa? Besok kan nanti dia tak punya jilbab? Tapi kalau anak itu sudah balik, di sana ternyata dia tidak pakai jilbab, biasanya neneknya atau lebih dari ketimbang yang model-model baru nah, kita larang. Kita larang itu dengan cara yang lain juga. Ya, jadi kalau anak, -anak kecil misalnya, kita masih lima tahun perempuan, main di luar pakai celana panjang, yang celana khusus atau celana saya selutut, pakai rok tidak pakai jilbab, tidak perlu sama orang ini perlu sama tidak juga. Karena dia memang belum kalah. Cuma orang tua seharusnya bisa mengajarkan, membiasakan hukum-hukum Islam kepada anaknya secara syar'inya. Sebagai contoh, sholat. Rasulullah kapan beliau mengatakan perintahkan anak untuk sholat umur berapa? Tujuh tahun. Berarti di bawah umur itu kalau kita sholat, bagaimana? Tidak berdosa. Itu dia tahun itu tidak berdosa. Cuma kan sudah dianjurkan, dimintakan sholat. Kalau dia tidak sholat, tidak berdosa. Padahal itu lebih penting daripada sekedar jil. Jilbab, untuk Islam itu. Nah, Rasulullah katakan, "Muru auladakum bis salat bis salat." Perintahkan anakmu salat di umur tahun. Karena umur tahun itu sudah boleh lumayan. Harus boleh mulai dibiasakan. Tapi kalau di bapak itu kita tidak ada. Kecil belum tahu baca main-main aja gitu ya kan. Nah, jadi tidak ada masalah. Walaupun kita ajarkan juga belum ada penekanan. Umur 7 tahun sudah ada penekanan. Umur 10 tahun tidak mau lagi sudah boleh pukul. Nah, kita sudah mendekati jadi ada tahapan-tahapan mengajarkan agama kepada anak-anak. Sementara sebagian lebih berlebihan. Anaknya yang masih kecil-kecil pun lima tahun, enam tahun pun dipaksakan pakai cadar. Dipaksakan. Nah, ini berlebihan. Dan kita tidak boleh masyarakat bahwa ulama Jadi kita harus pilih-pilih permasalahannya. Kalau yang khusus permasalahan seperti itu, kita jangan selalu memaksakan dan bersikap hukum yang sebenarnya ulama itu tidak seperti itu akhirnya mengumpatkan dakwah kita di tengah keluarga. Tapi kita biasakan, biasakan dan bukan dengan pemaksaan. Dan kita sikapi dengan bijak tidak. Misalnya kita beri masukan kepada neneknya, berikan mbak, misalnya pada mbak ya kan? Jadi kalau bawa ke eh, piano jangan lupa pakai teleskop ya. Ini ini ini ingatkan biar dia paham secara baik dan ini masalah. Kemudian yang kedua, kalau keluarga kita bermasalah kita berkumpul bersama keluarga mendapat tekanan, tekanan bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah sama. Kemudian jangan sampai memutuskan rahim dan jadikan itu alasan siapa alasan keluarga. Kenapa kalau di sana ada tekanan-tekanan terhadap istri saya, dengan semakin menjauh itu membuat image yang tidak baik. Oh, sejak ngaji itu rupanya kita sudah beda agama. Dan jarang orang lelaki menemui kita. Buktinya kita jarang sih orang tuanya jarang. Mungkin dianggapnya apa kali ya rumah orang tuanya ini? Oh, ada macam-macam lah. Jadi kita tetap ke sana berbaur bersama keluarga kita. Sabar. Ada yang mencemooh, menyindir, sabar saja. Sikapi dengan lembut daripada itu lagi. Dicemooh, apa dan segala macam. Tapi kita berbaur untuk berdakwah. Ya. Jadi dengan itu sama. Dan tidak cukup setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun kita harus sama berdakwah ini. Kan mereka orang tua kita muslim, saudara kita muslim, cuma belum paham, belum dapat ilmu, belum dapat hidayah. Jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, semakin jauh dia dari tidak Dengan adanya sering bertemu, sering berkomunikasi. Setidaknya terus ada pembanding, pembanding bagi mereka dari hal-hal yang tidak baik akan pembanding. Lama-lama dia akan berpikir juga. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Allah akan bisa. Tunggu gantian kita baca dulu yang dari akhwat. Ini kemana? Baru. Ya, Ustaz yang berkenaan dengan pakaian orang hitam semalam disebutkan tidak boleh mengkhususkan tentang padahal ada hadis yang menyebutkan saat turun ayat 3 sahabat menutup kepala mereka seolah seperti burung gagak gagak hitam tadi berarti ada syariatnya bagaimana yang tidak boleh tadi malam itu mengkhususkan dengan niat seperti takziah, kan itu bisa bilang kalau di luar itu boleh saya bilang kalau di luar itu silakan mau pakaian hitam itu boleh tetapi menganggap pakaian wanita itu harus hitam tidak boleh. Meyakini pakaian wanita itu harus warna hitam itu tidak boleh. Karena ketika sahabat melakukan itu kan tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada anjurannya. Sahabat melakukan dibolehkan oleh Rasulullah direstui pasti boleh, tapi tidak ada keyakinan harus. Kalau harus warna hitam berarti warna yang lain tidak boleh, tidak boleh. Nah yang seperti ini yang salah. Wanita boleh memakai pakaian warna hitam, warna coklat, warna lain boleh. Selama tidak menyerupai pakaian orang kafir dan selama tidak menjadi syuhroh. Tapi mengkhususkan pakaian wanita harus warna hitam itu tidak ada keterangan. Karena itu tidak harus sama. Soalnya dia melakukan itu mencontoh berarti itu baik atau lebih baik bukan berarti yang lainnya tidak tidak boleh. Jadi ini pahamnya. Boleh pakai warna lain karena tidak datang wajah-wajah lain yang sebagaimana disatukan oleh Syekh Al-Albani dalam terjemah Al-Marad muslimah sebagian sahabat juga memakai warna warna yang lain namun tetap warna yang hitam itu kenapa lebih baik dipakai oleh wanita dijelaskan oleh para ulama karena lebih terjaga dari fitnah ya lebih terjaga dari fitnah dan lebih tidak nampak bentuk tubuhnya karena warna itu kadang transparan ya kalau itu tidak lebih tertutup sehingga lebih aman dan lebih terjaga dari namun mengkhususkan warna hitam untuk suatu ibadah itu yang tidak boleh seperti siang itu adalah ibadah berkabung ketika orang mati adalah ibadah perintahkan syariatkan namun mengkhususkan kekayaan untuk itu dengan warna hitam adalah tersyukur dengan orang Pakaian sehari-hari wanita warna hitam boleh, bahkan itu dilakukan oleh para sahabat seperti yang anda sebutkan tadi. Tapi juga boleh pakai warna yang lain. Nah, silakan anda bertanya. etikaf etikaf eh, di Masjidil Haram waktu kami dari sana beliau ada jurus dulu kajian-kajian beliau khusus di hari etikaf saja nah kok bisa dikhususkan di bulan lain kok tidak kan begitu nah jadi itu tidak ada masalah yang jelas tidak ada kita keyakinan bahwa Kalau itu harus diiringi dengan tosia. tosia nah kalau kita ingin memberikan tosia silahkan tidak ada masalah nah, jadi masalahnya apa? tadi masih banyak alasan Ya bagus kan? Kalau di sana masih banyak pelakukan, bukan bagus itu perlu dikatakan sana kesempatan berdakwah. Anda Iya. Nah, sampaikan. Tapi tentu sampaikan misalnya jelaskan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah. Nah mungkin bahasanya itu bisa halus. Yang bahasa bid'ah sebelum ganti misalnya dengan perkara yang tidak dicontohkan. Setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkannya, tidak ada keterangannya dari sahabat dan ulama berarti itu menjadi sisi sunnah. Kalau orang tetap kan sudah anti kan? Iya, sebenarnya sama namanya artinya menjadi sisi sunnah tidak boleh lakukan. karena Nabi tidak melakukannya. Masa kita pandai-pandai melakukan syariat? Mereka kan artinya yang sudah kita bid'ah saja. Padahal kita masuk sama juga menjadi sisi sunnah sama. Itu mana bid'ah? Atau melangkahi Allah dan Rasulnya kita wajib berpegang teguh kepada Allah sudah Kalau kita ingin uh, Islam ini kuat, kalau kita ingin bersatu, kalau kita ingin jaya, kita harus kembali semua jelas masalah-masalah seperti itu. Dan merujuk kepada Al-Quran, kepada ulama ahli ilmi, bagaimana ulama sebenarnya Jadi tingkatannya sudah jelas Rasul tidak katakan kalau kamu lihat kemungkaran masuk ke sana bergabung dan perubahan. Nah, seperti itu. Lihat Rasulullah diajak, contohnya begini. Bukankah Rasulullah ditawarkan untuk bergabung bersama orang-orang musyrikin untuk beribadah bersama mereka? Nanti mereka beribadah bersama Rasulullah itu kan saudara kafirun itu. Nah, diajak Biarlah berbagi ilmu sama mereka. Dari situ nanti kita bisa berubah dari, dari dalam. Karena itu sama itu. Ya, Apa bedanya? Tapi kalau turun ayat yang menegaskan kuliah ya al-kafir ya itu kalau dari pertama kan kita ada yang tidak sesuai dengan makna formal sebatas perkara itu dan kita tidak boleh memakai dalil yang mengatasnamakan perkara itu dengan dalil atau Yeah. Ya. di zaman Nabi untuk dikerjakan. Ada alasan untuk mengerjakannya di zaman Nabi. Tapi tidak dikerjakan oleh Nabi. Berarti perkara itu bukan pas bahwa pernikahan itu ibadah yang agung di dalam Islam. Maka layaknya ibadah harus sesuai dengan Islam. Faktanya di negeri kita sulit untuk menerapkan pernikahan yang sesuai dengan Islam kecuali sang pengantin pria, sang pengantin wanita, keduanya berasal dari dua keluarga yang sudah mengenal sunnah. Maka itu akan menjadi mudah. Mereka akan bisa mengadakan pernikahan sesuai dengan Islam dengan konsekuensi seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada pakai janur ini tidak ada dengar musik oh ya malah dihidupkan kaji kasih kaji malah menunjukkan sekali Lalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan sunnah dalam pernikahan Anda. Bicara kepada orang tua, kalau orang tua kita belum mengaji belajar agama, jelaskan dengan cara yang baik, bukan menggurui. Dengan cara yang baik, bukan menggurui. Bahwa kita ingin pernikahan kita itu diawali dengan sesuatu yang baik. Bukan berarti kita menganggap ada istiadat itu semuanya buruk tidak ya karena ada sebagian yang ada itu yang yang baik tapi maksudnya kita ingin berasal dari agama ingin kita sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari begitu juga bicara kepada calon mertua sampai dengan pernikahan seperti cari kesepakatan kesepakatan dan berusaha meminimalisir kalaupun tidak bisa 100% karena kan kita tentu menegakkan agama itu semampu kita juga yang sampai akhirnya tidak menikah pula gara-gara itu. Ya. Kalaupun tidak bisa 100% kita kurangi kemungkaran atau kesalahan-kesalahan. Khususnya yang memusyrik itu kita minta ajaran. Nah, telur itu daripada diinjak-injak lebih baik dijadikan sebagai menu makanan. Itu kami. Nah, mubazir kan, jelaskan itu kan mubazir. Makanan yang halal kita buang-buang. Belum itu juga bisa kayak pelan-pelan kemudian ingin anda ingin istri anda tidak dipertontonkan kepada kepada semua orang itu perempuan saja tapi karena mungkin sebenarnya bagaimana? Selama ini kan dia sakit hati terus. Kok sakit hati gimana? Asal dapat nikah, musiknya sampai malam malam, nggak bisa tidur mereka kan? Mau pesta-pesta ada terjadi keributan. Loh, siapa ini pernikahannya kok tenang, santun enak. Ah, tahu dia. Ini dia pernikahan di dalam Islam. Dakwah kita kepada dia. Tidak ada masalah kita mengundang orang-orang muslim dalam ya, kan? Tapi kalau kita diundang oleh mereka, agama. Dan mereka juga pernikahan itu pasti kaitannya dengan agama juga. Nanti mereka pasti bersumpah dengan nama Tuhan mereka. Mensekutukan Allah menyebutkan itu itu keselamatan. Ada simbol-simbol kesyirikan dan kekufuran. Kita tidak boleh salah. Karena kedatangan kita meridhoi keyakinan, keyakinan. Nah, kalau dia nanti belum, kamu, saya pasti tidak datang, kamu kok saya udah datang, jelas saja kita harus berani menjelaskan agama ini kita muslimin. Kan itu kemarin yang awal Ya, aku ini seorang muslim. Saya ini Islam, Pak. Di dalam Islam kita tidak boleh bercampur dalam urusan-urusan orang yang mengandung kesyirikan dan segala macam. Saya menghargai Anda, menjaga hak Anda sebagai tetangga saya. Diperintahkan oleh Islam menjaga hak Anda sebagai tetangga selama tidak bertentangan dengan keyakinan saya. Nah, jadi Anda harus paham jelas kan? Apa yang bertentangan keyakinan yang jelas? Itu bagian anda. Kemudian yang kedua, namanya awal pesta pernikahan tidak lepas dari sound atau dari musik dan segala macam. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita buat musik. Kalau kita diundang ada musik jangan ada Cari waktu yang pas yang tidak ada musiknya. Nah, sudah selesai sore, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lagi untungnya kita mengucapkan uh, doa untuk pengantinnya dari itu bergembira dari waktu-waktu yang tidak ada itu. Kalau kita mau ada kerjaan ada musuh, ada boleh nyanyian pakai rebana itu khusus untuk perempuan sama perempuan. Nah, ada, jadi mereka itu oh, ada juga harus itu perempuan sama perempuan. Laki-laki tidak boleh di sini. Ya, dan mereka perempuan sama perempuan kita pakai jilbab tidak ada masalah. Oh, enggak ada mau pakai ada hiasan-hiasan Teman-teman silakan itu perempuan sama perempuan tidak ada masalah. Allah Taala bisa. Beda. Iya. Ada lagi? Gitu. Banyak yang itu kadang musik itu ya nyetel atau kaset itu bentuknya islami gitu. Nasyid mungkin maksudnya. Oh. Gitu itu maka boleh. Kalau dia tanpa musik, kalau nasyid itu tanpa musik, sebagai ulama membolehkannya. Tapi sebenarnya nasyid pun yang dibolehkan itu untuk perempuan kalau dia acara pernikahan itu. Jadi untuk perempuan, letakkan di tempat perempuan, bukan pada tempat perempuan. Ya. Karena di dalam Islam yang orang fondasi nasional Islam macam itu laki-laki bukan kecil. Nasyid yang di Rasulullah para sahabat itu tidak ada irama-irama yang seperti sekarang masih itu ada tangga, ada nongkrongnya, ada lingkungan, ada suara satu, suara dua, tidak ada, suara ada kita masuk tapi kalau sudah dibuat secara khusus, ada tanda nada dan ada efek-efek suara yang itu sudah mirip dengan nyanyian dan musik-musik yang lain. Tapi kalau nas-nas itu perempuan silahkan, tidak ada masalah insya Allah. Ya. Jadi kalau lagi sama ini? aja pas masa pernikahan itu ya udah datang maka doakan dulu ngapain lagi? Silakan. Tata ke kemakan dengan cara yang benar itu seperti apa? Yang pertama, ketika Anda sampai, ucapkan salam. Sampai dekat area pemakaman mau memasuki area pemakaman, ucapkan salam untuk penghuni kubur. Kemudian copot sendal. Ya, kalau sendalnya melepas sendal. Kecuali yang kita cukup banyak bumi, kaca, atau tidak terjaga bahaya, itu lebih masalah. Berarti ada kotoran yang lebih kita menghindari mudarat. Nah kemudian tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh menduduki kuburan karena itu menyakiti semuanya. Kemudian sampai ke kuburan yang kita tuju, biar misalnya kuburan orang tua kita, saudara kita, lalu kalau memang kuburan yang perlu diperbaiki maksudnya perlu diperbaiki ini, misalnya kan dibolehkan di dalam Islam menyingkirkan tanah, mendudukan tanahnya sejauh sejauh. Bisa jadi sudah rusak sudah ini boleh tidak apa-apa diberikan sejenak. Jadi ini bukan marah, rame, rusak apa tidak. Ada lagi kalau di sana kasih payung, kalau kan payung tidak kalau bisa apa? Biar tidak kepanasan apa? Nah, tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya jadi setelah selesai, kalau memang perlu ada perbaiki apa lagi? apa Ngapain? Mendoakan si mayit dan mendoakan ini menghadapi kiblat bukan menghadap ke kuburan itu. Berdoa menghadap kiblat doakan si mayat itu agar dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu apa lagi? Ulang habis. Loh kok simpel sekali ya? Simpel simpel ya, itu Rasulullah. Ya? Apakah tidak perlu di sana duduk dulu bertakbir, baca Al-Quran? Tidak. Banyak orang Islam juga banyak ya. Bercampur. Malah sebelahan-sebelahan gitu. Tidak ada kita oh, Jadi caranya sama. Misalnya kita masuk ke sebuah majelis. Di sana ada orang Islam, ada orang Kristen. Atau kita lewat, ada orang duduk-duduk, ada Islam, ada Kristen. Apakah kita ucapkan salam juga? Atau ucapkan salam niat kita untuk orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, itu orang Islam, bukan untuk orang non Muslimnya. Sama juga kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu niat kita adalah untuk yang kaum muslimin. Jangan pula nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kan biasa orang seperti itu kalau cara-cara kan salamnya untuk orang Islam, yang lain itu untuk orang non Muslim. Tidak. Jadi cukup salam saja Assalamualaikum ya ahlan ya, dan seterusnya. Kemudian itu kita niatkan untuk kaum muslimin yang ada di situ. Kita doakan. Dan ketika kita berdoa ini kita nyatakan untuk orang Islam saudara saya di sana yang non muslim. Dan ini sebenarnya orang Islam tidak boleh hubungan muslim dengan non muslim itu dicampur. Orang non muslim tidak boleh dimakamkan di kuburan non muslim. Bahkan orang yang murtad juga orang yang keluar dari Islam tidak boleh dimakamkan lagi di kuburan kaum muslim. yang silakan kalau pertanyaan yang Akhwat kalau ada pertanyaan silakan ditulis dan di di koreksi. Iya boleh. Pertama terkait bahwa masyarakat perintah berapa itu ada sebagian di antara kamu untuk masjid yang baik, mencegah yang mungkar. Sebagian itu dikatakan bahwa daerah dan tingkat kecamatan harus ada berapa orang atau di mana. Ada batasnya atau tidak. Dan yang kedua, ulangi lagi yang pertama tadi kakak jauh ya. jumlahnya seperti apa, jumlahnya berapa untuk tingkat RT, kecamatan atau kabupaten atau bagaimana? Ya, kita jawab satu-satu. Kemudian yang kedua itu adalah terkait ada Kalau di Jawa kan kemarin saya macam-macam ada nikah menikah, ada ada yang menyambut komandan, ada adat. Itu bukan Jawa aja, Sumatera juga. sebenarnya pertama ini sudah ditanyakan kemarin dari sebelah sini pertanyaannya. Siapa waktu itu menanyakan ya? Yang pertama itu apa batasan dakwah itu apa di setiap tempat itu apa batasannya? Apakah harus ada di setiap tempat kecamatan dan segala macam berapa jumlah orang itu sudah dijelaskan waktu itu. Jadi tidak ada batasan. Semakin banyak ada silakan tidak ada masalah tidak ada larangan dalam sunnah malah bagus itu bertaruh dalam kebaikan nah jadi lihat ada itu cari keterangan apakah ada larangannya atau tidak kalau tidak ada maka itu ya silakan mengenai azan di tengah bayi waktu itu benar kuat mengenai Jadi kalau antum tanya kepada saya, saya akan jelaskan yang kuat sepanjang pengetahuan saya. Bisa jadi yang lain selain menjelaskan lain pula lagi. Dan setiap pendapat tidak bisa mengklaim dia yang paling benar. Tapi paling-paling bisa inilah yang paling mendekati kepada kebenaran. Dan kalau ada yang berbeda dengan kita dalam masalah ini, ikhwan kita silahkan saja. Karena juga ulama-ulama sunnah juga berpendapat dengan itu. Ada dua pendapat. Dan sejak zaman dahulu perbedaannya ada yang mengatakan sunnah dari anjuran mengumandangkan azan dunia bayi dan laki dan ini umumnya mazhab Hambali dan itu didukung oleh eh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya ya eh, yang khusus membahas masalah itu fatul Mawlud di akami al-Mawlud. Beliau bawakan riwayat tentang ada Rasulullah di telinga cucunya Al Hasan dan Al Husain. Nah, sebagian ulama yang mengatakan tidak ada mendoakan hadir tersebut. Jadi yang mensahihkan hadir itu mengatakan yang membolehkan tidak memakainya. Jadi kalau sebagian ulama seperti Syekh al bani itu membolehkan dan ulama itu membolehkan hadir tersebut. Dan hukumnya ulama dalam Saudi mensahihkan hadir tersebut lalu mereka menghancurkan. Mana yang kuatnya Allah a'lam bisawab. Ya silakan antum pilih salah satu pendapat yang antum yakini lebih mendekati kepada kebenaran dan antum menang dalam mengamalkan. Kami mendengar kabar bahwa kita itu kenapa suami saya tidak seperti ini ya, seperti itu. Lalu mengajar ya, kalau saja suami saya seperti itu, tapi itu, dan ini dan lain-lain, tapi ya, kita salah dia. Dia yang harus hati diingatkan, harus kan tetap suruh pakai jalan Jadi harus diingatkan itu, jadi itu tidak bisa ya. Cuma lihat ya, Rasulullah itu putranya adalah Abbas, keluarga Nabi dan mereka semua orang yang mengatakan sangat ganteng. Nah, Ustaz Indonesia presiden. Nah, itu dibandingkan bayangkan itu. Suatu ketika dan itu peristiwa ini harus diwadah. Rasulullah sedang berboncengan dengan Al-Fatal, ilmu Abbas. Datanglah seorang wanita pastinya yang cantik. Pemuda yang gagah, pemudi yang cantik. Bertanya الكبائر ولتكون Rasulullah tahu itu. Oleh itu Rasulullah palingkan wajah al-fadl supaya tidak melihat kepada perempuan itu. Dipalingkan dia tadi, palingkan satu berapa kali? Banyak kan? Dan Rasulullah tidak melihat tidak sebanyak yang terjadi pada perempuan dan tidak sebesar fitnah yang ada pada perempuan. Nah kalau memang ya perempuan itu sampai terfitnah, kita tuh disuruh Kalau, ah, tapi wajahnya dipalingkan agar Allah itu tidak melihat pada perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak disuruh memalingkan wajahnya. Nah, jadi masalah besar dan dilebih-lebihkan. Karena eh, apa namanya selama ini dakwah yang berjalan kita berhubungan mendengar hal-hal yang seperti itu dan bukan berarti kita menutup kemungkinan kita itu bisa jadi tetapi kita khawatir itu terlalu besar dibesar-besarkan agar media media dakwah yang seperti TV yang banyak manfaat dan manfaatnya itu akhirnya tidak lagi